والحمد لله رب العالمين الحمد لله أحسن أحسن الله إليك Kesidah itu tadi menunjukkan bagaimana kita dianjurkan untuk memilih orang-orang min ahlil hak, Orang-orang yang tahu tentang kebenaran. Supaya kita mendapatkan kebenaran. Sebagaimana mereka mendapatkan kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Ini yang akan saya bacakan nanti ada yang membawakan kalam Habib Ali di bulan Ramadan. Ini tapi di sini saya akan membacakan terjemah DVD Mafahim dengan eh, istilahnya Al Ustad Majdi dengan sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Habib eh, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani yang ada di Mekah. Saya punya CD-nya nanti insya Allah habis lebaran. Soalnya bahasanya Arab. Walaupun bahasanya Arab ini insya Allah jenengan kalau memang anu mau melihat silahkan. Mandeng tak induk ganjaran. Beliau orang alim yang luar biasa dan beliau telah meninggal dunia. Meninggal dunia beliau pun sewaktu ah, menyelesaikan ini ceramah bersama tanya jawab bersama Sayyid Masdi di rumah di kediaman beliau belum sampai selesai pembahasan tentang kitab ini beliau sudah diambil Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini seakan-akan ucapan wasiat beliau terakhir. Ini saya akan membacakan, kok Mudah-mudahan radungan, tuh <laughs> Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertanyaan Ustadz Majdi, beliau mengatakan kita merasa mendapat kemuliaan dengan penyambutan yang baik, jamuan yang menyenangkan, dan kita sangat berbahagia berada di ruang perpustakaan dan berbagai kitab karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Marilah kita mulai perjalanan di hari ini sehingga kita dapat mengetahui dari Sayyid Muhammad Al-Maliki ini ilmu-ilmu di mana beliau menuntut ilmu tersebut. Mari kita tanyakan kepada Sayyid Muhammad Maliki di mana beliau menuntut ilmu. Jawab Sayyid Muhammad Al-Maliki Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa ba'du sesungguhnya aku pertama kali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya. Kemudian aku berterima kasih kepada kalian atas perhatian yang baik dari kalian dan prasangka baik dari kalian terhadap seorang yang lemah ini. Ini tidak lain dari prasangka baik kalian di mana kalian ingin berkeliling dengan sayap burung tersebut hingga singgah di rumah kami yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai jawab atas pertanyaan kalian, kita berada di tempat yang diberkati ini, yaitu tempat mempelajari tafsir hadis usul. Di tempat inilah kita berkumpul bersama para penuntut ilmu dari penduduk Mekah ataupun pendatang, mempelajari ilmu hadis yang mulia dan usul serta mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Al-Fakir al fakir ilallah menuntut ilmu dalam lingkungan Masjidil Haram di tangan para pembesar ulama yang dapat kita temui di masa itu. Kebanyakan di antara mereka telah wafat sedangkan mereka adalah pembesar dalam bidang ilmu mereka. Salah satu tokoh adalah ayah saya sendiri yaitu Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki rahimahullahu taala Datang selanjutnya atau bersama dengan beliau dalam satu garis dari satu zaman Al-Allamah Al-Imam seorang ahli hadis yang agung dan sangat terkenal Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashah. Terdapat pula di masjid masa yang sama Al-Imam Al-Allamah seorang ahli usul yang disebut sebagai Imam Asy-Syafi'i kecil Syekh Hasan Said Yamani. Setelah itu terdapat pula di masa itu dalam jalur yang agung ini seorang pembesar ulama yang sangat terkenal namanya adalah Sayyid Ishaq Azuz. Kemudian datang ulama berikutnya di masa tersebut seorang ulama yang terkenal dalam ilmu nahu, sorof dan bahasa Arab yaitu Syekh Muhammad Nur Saif bin Hilal. Begitulah mereka para ulama menyusu mempunyai mempunyai halakoh di Masjidil Haram. Alhamdulillah kami dapat menjumpai mereka walaupun hanya di akhir hidup mereka karena kami tidak mendapati halakoh di masa pertama. Lalu Syekh Majdi mengatakan hafalan Al-Quran wahai Sayyid bagaimana? Sayyid Muhammad ditanya bagaimana hafalan Al-Quran beliau. Hafalan Al-Quran dahulu di tangan berbagai ustadz dan syekh. Di antaranya adalah ayah saya Al-Habib Alawi Al-Maliki. Maman saya Syekh Sayyid Abdul Rahman Al-Maliki. Aku menghafal sebagian besar Al-Quran dalam bimbingannya dan sisanya ditangani ayah saya Al-Habib Alawi Al-Maliki Alhamdulillah beliau hafal Al-Quran 30 juz niki yang berbicara ini nanti layaknya kata Sayyid Majdi seperti pesawat yang terbang berkeliling di tempat yang baik ini selain itu antum menerbangkan pesawat untuk menuntut ilmu antum bepergian menuju Mesir, India, Pakistan dan berbagai tempat kita ingin mengingat sejarah tersebut bagaimana antum berkeliling hingga mendarat di bandara ilmu bagaimana perjalanan tersebut lalu dijawab oleh Sayyid Muhammad perjalanan ini pertama kali menuju Al-Azhar Mesir akan tetapi saya tidak merasa cukup dengan tingkatan kuliah karena saya masuk dalam fakultas usul agama Selain itu saya mundar-mandir menghampiri para ulama dalam majelis-majelis mereka termasuk pembesar para ulamanya adalah seorang mufti yang agung Syekh Hasan bin Muhammad Makhluf mufti Mesir di masa-masa awal terdapat pula di majelis-majelis tersebut Syekh Al-Allamah seorang ahli hadis Syekh Amin Mahmud Khattab as Sufi, pengarang kitab Takmilah Al-Manhal Akbal Dikatakan terdapat pula Syekh Muhammad Al-Hafid At-Tijani. Selain itu terdapat Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Uyun. Mereka para ulama. Jadi beliau mempunyai tokoh-tokoh di Mesir yang beliau ikut halakoh-halakoh kepada beliau. Terus beliau melanjutkan Syekh Muhammad Zaki Ibrahim di Mesir saya tidak membaca kitab kepada beliau. Namun saya hadir dalam majelis ilmu beliau. Saya mengambil faedah dari sejarah dan perjalanan beliau dalam dakwah ilah, ilahiyah. Karena beliau termasuk seorang mujahid di jalan Allah. Termasuk guru kami di mana saya mendapat didikan ilmu dan adabnya adalah Al-Imamul A'bam Al-Arif Billah Sayyid Ahmad Abu Ridwan, pengarang Uksor Al-Baghdadi. Saya melakukan perjalanan menemui para ulama untuk mendapat faedah dari kehidupan dan adab mereka. Di antara pemimpin mereka adalah Syekh Abdul Halim, Abdul Halim Mahmud. Walaupun saya tidak membaca kitab ilmu di hadapannya, layaknya seorang murid membaca kitab di hadapan syekhnya, akan tetapi kami mendapat berbagai macam faedah dari adab beliau. Kehidupan dan pembelajaran serta akhlak beliau. Alhamdulillah, Inilah pendaratan pertama dalam penerbangan pesawat yang aku alami. Lalu Syed Majdi mengatakan kita ingin mulai membicarakannya dan tidak akan berhenti. Akan tetapi kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang berikutnya. Insya Allah namun saya akan memulai dengan suatu pertanyaan kepada Syed sebelum segala sesuatu apa maksud dari kitab pembaham kitab yang ditulis ini pemahaman yang wajib diluruskan. Apa sebab tujuan Sayyid Muhammad Maliki menulis kitab pemahaman yang wajib diluruskan? Ini kata beliau, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Memilih judul semacam ini dari berbagai pembahasan yang aku kumpulkan dalam kitab ini, di mana kamu telah membacanya ini suatu hal yang tidak dapat dipungkiri dan diragukan, merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala saya mengaku dalam hal ini mungkin saja pengakuan saya ini benar atau tidak. Bahwa sayalah orang yang pertama kali membuat judul semacam ini. Tidak ada seorang sebelumnya yang membuat judul semacam ini. Memang kalian mengambil judul semacam ini untuk suatu acara. Ini termasuk hak kalian. Akan tetapi, sayalah orang yang pertama kali menulis judul dalam masalah ini. Setelah itu muncullah para ulama yang menulis seperti Syekh Muhammad Al-Ghazali, pengarang kitab yang berjudul Pemahaman. Namun kitab saya telah ada sebelum itu. Walaupun beliau termasuk guru kita, sebagian ulama kita mempunyai kitab khusus seperti pemahaman tentang akidah, pemahaman tentang peradaban. Sesungguhnya judul semacam ini yang akan kutulis dan aku keluarkan di masa yang sebelum, uh, di masa yang belum ada seorang pun mengungkapkannya. Maksud saya dengan menulis judul semacam ini adalah menjelaskan bahwa terdapat usul atau pokok agama. Pokok agama ini adalah suatu hal harus disepakati sehingga tidak ada perbedaan pendapat di dalam antara para ulama. Bahkan wajib tidak ada khilaf tentang masalah ini. Karena berupa suatu dalil yang tertulis dalam nas yang tidak ada seorang pun dapat membantahnya akan tetapi terdapat berbagai pemahaman yang terdapat di sekitar suatu ayat dan berbagai pemahaman yang muncul di sekitar hadis Nabawi. Namun berbeda pendapat dalam memandang. Berbeda pendapat dalam memandang dalil tersebut, sebagian memandang bahwa ayat itu menunjukkan tentang suatu masalah sehingga mereka berpendapat sesuai dengan mereka, dengan pandangan mereka. Sedangkan sebagian yang lain memandang bahwa ayat itu tidak menunjukkan tentang masalah tersebut sehingga mereka berpendapat sesuai dengan pandangan mereka tetapi yang menjadi problem dalam hal ini adalah pemahaman yang Anda pahami berlawanan dengan pemahaman yang saya pahami tidak dapat menghukumi secara keseluruhan saya dalam memandang suatu ayat memahami suatu pendapat yang terdapat di sekitar nas tersebut yang tidak tampak secara lafal atau tertulis. Namun diperbolehkan. Uh, namun diperoleh pemahaman tersebut dengan makna atau petunjuk yang ada di dalamnya. Petunjuk semacam ini yang saya pandang tidaklah didapati oleh Ustadz Majdi. Tidak diperoleh oleh Ustadz Bulan tidak dianggap oleh Ustaz Fulan engkau dengan memahamanmu tentang suatu ayat namun suatu hal yang wajib bagi kamu dan saya adalah bahwa saya dengan pemahaman saya tidak dapat menghukumi pemahaman engkau atau pemahaman orang lain tentang ayat ini ini kan yang sering terjadi biasanya orang itu saya memandang ayat ini dengan arti seperti ini, Anda memandang dengan arti yang lain maknanya seperti yang kemarin itu kita bahas yang kemarin angka 10 gitu 5 tambah 5 itu 10 enten tiang sing anu 7 tambah 3 10 ada yang mengatakan 10 itu terdiri 9 tambah 1 9 tambah 1, 7 tambah 3, 5 tambah 5, 4 tambah 6 Semua itu bagus Karena tujuannya 10 jadi tidak bisa yang lima, lima tambah lima nyalahkan sembilan tambah satu. Tidak bisa dia punya pendapat. Gitu loh. Maksudnya Sayyid Muhammad ini tadi, saya punya pendapat tentang ayat ini, saya punya pendapat ini. Jadi janganlah kamu ini meng mengkafirkan atau bahkan men menyalah-nyalahkan kufur sampai ke kufur kepada yang lain. Hmm. Oleh karena itu saya berjalan sesuai manhaj ini bahwa terdapat berbagai nas dari Al-Quran dan Sunnah yang dipandang oleh sebagian manusia mempunyai suatu pemahaman sesuai pendapat mereka. Maka hendaklah mereka tidak memukul rata orang lain menurut menurut pemahaman mereka. Jadi kalau saya paham tentang 5 tambah 5 itu 10 Paling enak diomong Saya tidak boleh menuntut dan harus memaksakan orang lain 5 tambah 5 itu 10 Lu mereka punya pemahaman. Cuman tak jelas gitu. Nek limo tambah limo ki ini, ini, ini, anunya lebih nikmat, tulisannya lebih gampang, lebih gini misal. Itu silahkan. Tapi tidak boleh istilahnya e, memukul rata kabeh wong iku dukoyaku. Makanya ini di sini beliau menunjukkan bahwa mafahim ini wajib. Jadi istilahnya Eh, paham-paham uh, yang wajib diluruskan maksudnya. Nek wis enek pemahaman seperti ini tak terangke kowe jek ora gelem manut, ya ijik ngafirke ngalor ngidul berarti sing kebacut di ya awakmu. Betul ya maksudnya. Ini tak jelas ke. Saya tidak mengatakan kamu kafir sing iki kafir ndak saya tidak butuh itu. Saya butuh membeber kayak gitu. Sekarang itu yang dianggap kafir itu yang gini, yang dianggap ini gini, ini tak beber ke kafir, ini tak jelas ke. Sudah saya jelaskan wajib kowe niku duya ngono lho maksudnya. Tapi ke ora iya nah berarti lak kowe wong sombong, kowe iki wong ora waras. Hmm, menerima perbedaan semacam ini adalah wajib. Bagaimana jika kita mendapat ujian di masa sekarang ini? Muncul suatu pemahaman yang memandang orang-orang yang tidak sepaham dengannya dianggap kafir atau musyrik. Mulai dari orang-orang yang tidak sepaham dengan saya, Goro-goro orang paham bab tahlil kok dianggap kafir. Goro-goro orang paham bab masalah tidak sepaham masalah bab sholawat syirik. Goro-goro kuwi to, Kan tidak boleh seperti itu. Apa keluar dari agama Islam. naudzubillah min dalik. Memang jika menyesali atas kesalahan pemahaman atau penyesali, eh, penyesali, menyesali atas sesuatu yang tidak tepat, maka hal yang semacam ini dapat diterima. Saya dapat saja salah atau benar. Beliau mengatakan begitu Sayyid Muhammad. Saya ini bisa juga salah. Saya juga bisa benar. Kamu mungkin saja juga bisa salah dan benar. Orang lain juga bisa salah dan benar. Sayyidina Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, mengatakan dalam suatu riwayat kita dapat diambil atau ditolak pendapatnya kecuali orang yang berada dalam kubur ini. Jadi Imam Malik waktu itu duduk di Masjidil Haram, eh, Masjid Nabawi. Beliau itu mengajar kepada orang-orang yang ada di tempat itu di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan kalau pendapat saya Imam Malik pendapat saya dan pendapat kalian itu bisa diterima dan bisa tidak kecuali manusia yang ada di kubur ini Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dikatakan tidak harus ya. Itu maksudnya. Imam Malik itu yang ngono, awak dhewe masuk kudu ini. Ya. Pendapat saya mungkin benar, mungkin salah, tetapi saya tidak mau menyalahkan yang lain. Saya punya pendapat, silakan Anda terima mau tidak ya tidak masalah, gitu Hmm. Beliau menunjuk ke kubur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di samping beliau. Rasul adalah seorang yang maksum dan dipilih Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berucap menurut kemauan hawa nafsunya. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Uh, ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada kepadanya. Malik bin Anas berkata kita dapat diambil atau ditolak pendapatnya kecuali orang yang berada dalam kubur ini yakni Nabi Muhammad begitulah para imam dan ulama kita berjalan sesuai manhaj ini ini maksudnya Said Muhammad merangkai Imam Malik yang seperti itu aja tidak mengatakan kowe melu aku kudu nek orang melu aku kafir tidak Hina. Gitu. Imam ini Empat madhab hidup di zaman yang luar biasa, mengajar di Madinah, dan Nabi Muhammad. Kalau saya dan anda wah, bisa diterima, bisa tidak. Tapi kalau Muhammad SAW tidak, karena beliau ini tidak mungkin mengucap dari hawa nafsunya, kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang alim masih menghormati alhasil kata beliau maksud saya menyantumkan judul ini adalah menjelaskan bahwa terdapat pemahaman yang diambil dari berbagai nas Islam A memahaminya dengan suatu pemahaman B memahaminya dengan suatu pemahaman C memahaminya dengan suatu pemahaman tidak selayaknya pemahaman orang ini menyalahkan pemahaman orang lain memang saya mempunyai hak meluruskan pemahaman kamu dan kamu mempunyai hak meluruskan pemahaman saya akan tetapi wajib meluruskannya bukan atas dasar hawa nafsu atau kefanatikan namun berdasarkan dalil atau bukti sehingga dia dapat menunjukkan nasnya itu maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 107.6 Ditanyakan boleh oleh Sayyid Nazri Wahai Sayyid Muhammad Nama kitab ini idenya antum dapatkan dari mana? Ditakoni Kita kok aneh kan oleh judulnya Munculnya pemikiran ide judul semacam ini bukanlah usaha istihad saya Sesungguhnya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengilhamkannya kepada saya, saya memilih judul semacam ini hingga saya tidak dianggap membantah pendapat seseorang atau berbenturan dengan siapapun. Saya akan berbicara tentang pemahaman yang wajib diluruskan. Artinya seorang yang cerdas jika memperhatikannya, maka wajib berpendapat semacam ini dan menghormati pendapat orang lain oleh karena itu, jika kamu berperhatikan dan Alhamdulillah kamu telah mempelajari sebagai pembahasan, kata Syekh Muhammad kepada Syekh Majdi, oleh karena itu jika kamu perhatikan dan Alhamdulillah kamu telah mempelajari berbagai pembahasan dalam kitab ini Maka kamu akan mendapati saya memaparkan permasalahan dari dua sisi Misalnya saya katakan nas ini sebenarnya kita tidak ingin masuk secara mendetail akan tetapi ketika kita memaparkan suatu permasalahan mungkin saja kita sebutkan suatu permisalan atau kesimpulan. Contohnya suatu permasalahan sebagian berpendapat semacam ini dan sebagian yang lain berpendapat semacam itu. Sedangkan saya berpendapat demikian. Permasalahan lain sebagaimana sebagian pemahaminya memahaminya seperti ini, sebagian memahaminya seperti itu. Sedangkan pemahaman yang benar yang aku pahami adalah semacam ini. Paham nih maksudnya? Beliau menyampaikan ada si Fulan dia memahami begini, si B memahami begini kalau saya begini. Jadi dikasih kebebasan untuk paham. Bukan kudu aku, tidak dibongkar dulu pemahaman satu dengan yang lain. Jadi supaya orang itu paham, oh pendapat si fulan seperti ini, pendapat si B seperti ini, pendapat mu'alif kitab ini seperti ini, dengan dalil-dalil yang dibawakannya. Hmm. Baik kata Syed Masri, sejenak kita memperhatikan kata wajib. Apa maksud dari kata wajib di dalam judul kitab tersebut? Maksudnya adalah seorang jika telah tampak kebenaran, maka harus mengikutinya dan tidak diperbolehkan menolaknya. Karena saya sudah tahu ini yang saya mantap dan ini yang saya tahu benar. Berarti kudu melu. Dan ya, sudah tahu mantap dan sudah tahu benar malah melu sing kan aneh. Ini kita tidak membicarakan pendapat lain ya. Ini pokoknya yang sering terjadi sama kita. Ayo kita sama-sama mentelaah eh, apa yang disampaikan Sayyid Muhammad Maliki. Oleh karena itu kata Sayyid Majdi, tidak terus-menerus membantah dan menyombongkan diri. Tidak diperbolehkan semacam itu karena Imam Syafi'i mengatakan, tidaklah aku berdebat dengan seseorang, berdialog dengan siapapun kecuali aku berpendapat aku akan kalah, aku yang kalah dan tampak kebenaran pada dirinya. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau debat kalau berdebat Imam Syafi'i itu malam misalnya ada orang yang nantang, nantang debat. Pak nah, Imam saya besok mau bermas berdebat dengan Anda satu masalah A apa B. Dia. Ya. Beliau itu malam itu Orang golek dalil, gue ngelawan wong kuwi ora. Beliau malam itu justru berdoa semoga lawan debatnya itu yang menang. <laughs> Kira-kira ada ndak orang? Saya yakin tidak ada ini. Wis monggo yang ini langka bisa. Wis bongsore wong saiki piye carane gendang cepet prak ngene padu. Islam ini sekarang modelnya tinggal dijak padu ngalor ngidul ngono. Ahlan wa sahlan monggo Gus bos Gus Karim monggo. 嗯。每夜我心情不好，不不高兴，不知道。 Jelas ke Imam Syafi'i dia wau. Artinya Imam Syafi'i menyampaikan bahwa pemahaman semacam ini adalah pemahaman sebagian besar ulama kita dari ahlu sunnah wal jamaah. Tidaklah penting siapa yang menampakkan kebenaran walaupun kebenaran itu muncul dari musuhnya. Paham ya? Jadi yang penting beliau ini bukan mencari beliau yang menang. Beliau mencari pihak caranya sing metu sing bener. Jadi nanti itu debat beliau itu kepinginnya induk sing bener, orang induk sing menang. Wah, alhamdulillah aku mau pergi debat karo si fulan menang. Wah, bangga. Model-model wong saiki. Gai apa wae, gai kita gai apa gunanya untuk menunjukkan bahwa saya lebih hebat dari yang lain. Tidak boleh itu. Tetapi kitab seperti apa yang dibuat sama Sayyid Muhammad Maliki ini kitab yang untuk meluruskan Uang-uang sing duwe pendapat sing ora pas meluruskan itu. Atau kebenaran itu tampak melalui kekalahan mereka. Beliau menganggap bahwa yang paling penting adalah teman saya uh, yang paling penting adalah teman saya dapat memahami kebenaran dan kembali dari kesalahan. Nah, waktu debat itu kan mesti ada yang benar dan ada yang salah. Sing penting maksud beliau Nek ora aku sing jadi bener apa kono sing jadi bener kuwi tujuanku. Bukan tujuanku duduk ini aku wong luwih pinter. Jelas nih ya. Sing ngrungokke radio barang kuwi. Ini jelas ya. Jadi kalau kita ini maaf. Kalau kita ingin hidup atau ingin memberikan nasihat kepada orang lain dan nasihat itu gampang ditompok, kuncinya cuma satu, Ojo rumongso kuwi lu hebat timbang wong sing mbok jai ngomong kuwi mau. Kalau kamu merasa lebih hebat daripada orang yang kita ajak bicara tadi, tidak mungkin nasihat itu akan sampai kepada orang tersebut. Jadi makanya nek Jumatan usikum wa nafsiya bitaqwallah. Aku wasiatkan kepadamu dan diriku untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, itu. Di sini tadi cerita bagaimana perjalanan beliau Sayyid Muhammad Al-Maliki bersama guru-guru beliau. Tidak tidak saya baca sampai habis ini kita masuk ke pada bab berikutnya bagian halakoh yang ber, pertama di sini beliau akan memberi pemahaman tentang perbedaan antara khalik pencipta dan makhluk khalik dan makhluk Pemahaman tentang hadis Janganlah kalian memujiku seperti orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam Pemahaman tentang pengagungan yeah. Sekarang kan banyak ada orang yang mengatakan jangan berlebihan dalam mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan Kita kata Sayyid Majdi, kita berbicara hari ini tentang Al-Khaliq, pencipta dan makhluk iman dan kufur. Kita berlindung kepada Allah dari kalimat ini. Akan tetapi perbedaannya sangatlah besar dan agung antara kedudukan Khalik dan makhluk. Dan batasan yang memisahkan antara kufur dan iman. Kita meyakini bahwa seorang yang mencampur adukkan antara dua perkara dan dua kedudukan ini berarti dia telah kafir. Apa, apakah artinya mengangkat kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sedangkan beliau adalah makhluk termasuk salah satu macam pengagungan pertanyaan itu. Lalu dijawab oleh Sayyid Muhammad. Sesungguhnya Sayyid Majdi telah menyebutkan dalam pembukaan pembicaraan tadi tentang sesuatu yang berkaitan dengan perbedaan antara kedudukan kholik, pencipta dan makhluk. Perbedaan antara kedudukan kholik dan makhluk ini oleh eh, telah disebutkan dalam seluruh risalah samawiyah. Risalah samawiyah yang datang kepada seluruh umat datang untuk menguatkan dan mengokohkan kedudukan holik dan menjelaskan kedudukan makhluk. Dan agar tidak terjadi pencampur adukan antara dua kedudukan ini, karena kebanyakan orang yang masuk ke dalam perbuatan syirik dan kufur disebabkan mereka tidak dapat membedakan keyakinan mereka dalam memurnikan kedudukan kholik. Kedudukan kholik adalah kedudukan yang agung, tidak dapat disanggah atau diragukan. Sifat ketuhanan, rubu, rububiyah, namanya sifat wajib, nama-nama sifat wajib, semuanya khusus hanya bagi Allah Ta'ala. Sedangkan sifat ketuhanan mungkin saja sifat tersebut memiliki kesamaan antara sifat kholik dan sifat makhluk. Adanya sifat yang memiliki kesamaan ini, datanglah risalah Islam, tauhid. Datang pula para rasul penjelasan hakikat sifat ini. Contoh ketuhanan penciptaan tidak ada perselisihan dalam kedua hal ini. Tersisa sifat-sifat lain yang memiliki kesamaan terkadang dinisbahkan kepada Khalik dan kadang dinisbahkan kepada makhluk. Akan tetapi, bila dinisbahkan kepada Khalik maka mempunyai makna tersendiri dan bila dinisbahkan kepada makhluk maka mempunyai makna yang lain. Sifat rahmat merupakan sifat yang memiliki kesamaan Allah subhanahu wa ta'ala bersifat rahim kasih sayang dan hamba juga bersifat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala bersifat karim mulia dan hamba juga bersifat mulia Allah subhanahu wa ta'ala bersifat ra'uf belas kasih dan hamba bersifat belas kasih disebutkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran seperti yang kalian baca dan seluruh manusia membacanya Raufur Rahim sebagaimana disebutkan tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Quran bahwa beliau adalah Raufur Rahim. Dengan Al-Qur'an yang berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu pula disebutkan bahwa sifat Allah adalah sami' maha mendengar dan di dia Allah basir maha melihat dan terdapat seperti sifat ini dalam suatu pendapat di mana terdapat selisih pendapat antara ahli tafsir bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sami mendengar dan basir melihat. Jadi ada sifat yang dipakai insyaallah untuk Allah Subhanahu wa taala dan makhluk. Tadi Rauf Rahim, Allahu Rauf, Allahu Rahim. Tapi beda. Bukan Nabi Muhammad itu Tuhan, dengan sifat rauf rahimnya ini tadi. Di sini subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di sini ada dua pendapat beda ya. Jadi ada pendapat jadi yang dikatakan ahli sebagian ahli tafsir mendapat bahwa beliau sami mendengar dan basir melihat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dikatakan sami basir Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat itu sifat sami dan basir kemungkinan kata ganti itu kembali kepada Allah dan kemungkinan kata ganti itu kembali kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mendengar sesuatu yang tidak didengar siapapun dan melihat sesuatu yang tidak dilihat siapapun. Jadi istilahnya gini juga. Sami eh, Rauf Rahim Rasul itu tidak seperti Rauf Rahim yang kita punya sifatnya manusia ini biasa. Kasih sayangnya Rasulullah dengan kasih sayang kita manusia yang seperti ini beda tingkatannya. Ya. Jadi di sini Rasulullah mendengar sesuatu yang tidak kita dengar. Rasulullah memandang sesuatu yang tidak kita pandang. Itu mukjizat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hmm. Mazagal basaru wa ma Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Apabila penglihatan ini adalah penglihatan mata-mata manusia biasa yang sama dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan selainnya, maka tidak akan mampu berjalan di tempat tersebut, tidak akan mampu menyaksikan kedahsyatan tersebut, tidak akan singgah di tempat tersebut apabila pendengaran beliau SAW adalah pendengaran biasa yang sama dimiliki oleh orang lain. Seandainya pendengaran Rasulullah seperti pendengaran kita, Rasulullah tidak mungkin bisa berangkat Isra wal Mi'raj itu dengan nyaman. Karena tempat-tempat Sidratul Muntaha, tempat-tempat yang tidak disinggahi oleh manusia. Oleh makhluk yang lain, tempat-tempat yang dahsyat, memerlukan pandangan-pandangan yang dahsyat, memerlukan pendengaran-pendengaran yang dahsyat. Tidak sembarangan. Mengkatakan ya, Masya Allah, handphone, handphone, handphone, handphone contoh dunia handphone sing larang kalau sing ora beda sing larang urung lagi harus disetel jing langsung muning enak ini beda spesial ini lalu sing model rahi sing murah-murah ngono kuwi ya walah aku kuping makanya budek ngurung adzan ora krungu ngono nek gara-gara murah-murah kuwi ya mau jadi <laughs> ya, ini maksudnya luar biasa sehingga Habibina Muhammad ini Allah yang menyanjung Allah yang memberi julukan Raufur Rahim Siapa yang memberi julukan Nabi Muhammad seperti itu? Allah Apakah Allah ini mengajar kepada kita Untuk kita ini berlebihan menyanjung Nabi Muhammad Apakah Allah ini memberi pelajaran kepada kita Untuk kita ini syirik Dengan menyanjung Rasulullah SAW Dengan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Jangan berlebihan Allah ini menyanjung Raufur Rahim Mazaghal basaru wa ma termasuk adab dan rahmat Allah taala terhadap Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah memberi kekuatan pada penglihatan dan pendengaran beliau sallallahu alaihi wasallam sehingga penglihatan dan pendengaran beliau mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain mendengar sesuatu yang tidak didengar orang lain melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain ini bagi manusia terdapat semacam karamah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mukjizat dan itu dapat terjadi pada sebagian pengikutnya dari pribadi umat ini yang termasuk macam ini. Tetapi tidak kita katakan mukjizat, kita sebut karomah. Kalau umat Nabi Muhammad mempunyai kelebihan-kelebihan itu kita anggap bukan bukan mukjizat, itu adalah karomah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terdapat dalam hadis qudsi, dan hambaku selalu berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku menyintainya. Apabila aku menyintainya, maka aku Allah menjadi pendengarannya. Ketika dia mendengar, eh, menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Tangannya ketika dia memegang. Kakinya ketika dia melangkah. Apa arti hadis ini? Ulama sebagian berpendapat bahwa maksud, aku menjadi pendengarannya ketika dia mendengar artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menjaga pendengarannya. Maka tidak mendengar sesuatu yang membuat Allah marah dan tidak eh, aku menjaga penglihatannya artinya Allah menjaga penglihatannya sehingga tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan tangannya ketika dia memegang artinya telah menjaga tangannya hingga tidak memegang sesuatu yang diharamkan Allah dan kakinya ketika dia melangkah artinya Allah menjaga kakinya hingga tidak melangkah menuju tempat yang membuat Allah murka. Subhanallah. Itu menurut suatu penafsiran namun timbul di hatiku makna yang lain kata Sayyid Muhammad. Dan itulah yang menguatkan pemahaman kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi dan mengaruniai pada sebagian hambanya terutama pemimpin mereka yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Datang selanjutnya para pengikutnya dari para aulia dan solihin. Mereka diberi kekuatan yang tidak ada pada tidak ada pada kebanyakan orang sehingga disangka itu adalah sifat ketuhanan atau rububiyah. Ini dapat diperhatikan. Maka tercampur aduklah kedudukan antara kholik dan makhluk Apakah makna itu? Makna hadis kunci Aku menjadi pendengarannya tatkala ia mendengar Maka aku berpendapat bahwa maksud hadis ini Atau mungkin itulah maksudnya Saya tidak dapat menghukumi pemahaman yang saya pahami Atas pemahaman yang lain Karena ini adalah pemahaman yang wajib diluruskan Inilah pemahaman saya Akan tetapi pemahaman ini Jika kamu berpendapat yang lain Maka tidaklah mengapa jadi di sini beliau mengatakan bahwa gini. Orang-orang sekarang mengatakan kalau sudah kita eh, mencampur adukan antara sifat ketuhanan dan sifat ya atau sifat uluhiyah dengan campur adukan sifat-sifat makhluk. Jadi seakan-akan sifat rahmannya Allah sama sifat rahimnya Allah sama rahimnya Nabi Muhammad ini dicampur adukkan. Jadi seakan-akan kita ini me mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu berlebihan seperti kita seakan-akan mengatakan Tuhan lah seperti itu. Ini salah. Jadi beliau mengatakan bahwa pendapat ini eh, yang tadi di atas beliau mengatakan bahwa aku menjadi pandangannya, aku menjadi penglihatannya, itu maksudnya dijaga. Ada pendapat lain bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadi jadi dia bisa memandang apa yang dia inginkan atas kehendak Allah. Ada pendapat yang seperti itu. Tapi pendapat Syed Muhammad seperti apa yang kita bacakan tadi di atas. Uh, uh, silahkan dengan pemahamanmu saya berpendapat insya Allah Allah akan menjaga kita dari pengakuan kata saya ini dalam satu syair disebutkan empat hal yang dapat membinasakan seorang hamba ucapan aku kita lalu milikku dan di sisiku empat hal yang dapat membinasakan seorang hamba empat hal ucapan ya satu aku kita lalu milikku dan di sisiku dia ini mengatakan diri. ini milikku atau milik kita atau ini jadi istilahnya sifat apa? Sifat sombong. Nek katanya Mbah Mbah Mbah Goslan dulu, ojo ku mersik, ojo ku bagus, ku itu milik Allah. Dan orang sekarang banyak dia mengaku-ngaku, ya. Inilah yang membuat menghinasanya manusia. Maka saya seorang fakir ilallah berpendapat bahwa makna aku menjadi pendengarannya tak, uh, eh, tatkala ia mendengar artinya Allah menjadi pendengaran hamba ini di mana Allah mengaruniainya kekuatan di luar kebiasaan sehingga mendengar lewat telinganya sesuatu yang tidak didengar oleh orang lain. Maaf, saya tadi keliru. Yang pertama itu adalah pendapat umum, yang kedua ini adalah pendapat Sayyid Muhammad. Ya. Pendapat Sayyid Muhammad ini kebiasaannya aku menjadi penglihatannya ketika ia melihat artinya orang soleh ini dan nah, Di mana Allah mempunyai memberinya kepada mereka orang-orang yang soleh tadi eh, kekuatan di luar kebiasaan sehingga mendengarkan lewatnya, mendengar lewat telinganya sesuatu yang tidak didengar oleh orang lain, memandang lewat pandangannya tidak dipandang seperti orang lain memandang. Sering terjadi kan misalnya kadang ada ceritanya para wali yang mereka duduk di sini tapi tahu kejadian di mana. Itu kan menurut orang-orang yang nyari kan orang melebu akal loh. Tidak masuk otaknya katanya kan gitu. Orang mungkin orang ini hadis kutsi. Kalau orang itu sudah betul-betul dijaga oleh Allah, Allah akan memberi kelebihan dalam pendengarannya yang tidak didengarkan orang lain. Tahu-tahu dia duduk sini ngerti anu kabar ning kono ki ning ngene ngene. Sopo sing gawe kabar? Allah. Mungkin Anda di sini tidak dengar, saya tidak dengar, tapi ada orang yang bisa mendengar. Diberi oleh Allah. Di garis bawahi Allah yang memberinya. Kudu golek neng gon wit. Golek neng ngisor wit ringin katanya bisa saya dapat kabar ringin ora nek sing gawe kabar. Kabar ringin wong sudrun kuwi hmm. hmm. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kedudukan seperti itu? Artinya orang-orang soleh ini e, bersih hatinya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, maka Allah memuliakannya dengan apa orang itu dimuliakan Allah memberi kekuatan pada penglihatannya di luar kebiasaan sehingga dapat melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain dan tangannya ketika ia memegang maka diberi tangannya kekuatan sehingga dapat mencapai yang tidak dicapai tangan orang lain ini diceritakan ke karomah para wali sing ngrungokke radio iki ning omah nggo mumet bakal SMS apa iya <laughs> ya ora tak critake wae itu bukan sulit bagi Allah. Kata Syed Muhammad. Allah tidak sulit. Allah menciptakan wong 5 miliar iso kok. Allah menciptakan wong sing model ini iso, model ngono iso, sing model wong Eropa musik yang ini wong Cina musik ini wong Jawa ngono, wong Arab itu beda-beda bisa. Subhanallah. Anda lihat anak yang lahir dari serahim seorang ibu kembar, orang bodoh Ini cara nalar akali mesti kembar bodoh Coba manusia suruh gambar di sini ada Ahmad itu, orang lukis ini. Kalau lukis 10 mesti ada mesti podo. Kasih yang keberapa itu mesti ada Ini Allah tidak pernah podo dari zaman Adam sampai kiamat. Ini orang percaya jangan yang kuasa. Ini Allah. Bukan bukan majelis solawat yang membuat begitu. Ini Allah yang membuat. Goro-goro kowe cedak karo sing kuasa, Goro-goro hatimu resik, tidak ada iri, dengki, hasud dan sebagainya. Gara-gara kowe ibadah kuat, Gusti Allah maringi kunjulan tambahan ngono lho. Contohnya yang paling gampang. Kalau kita ini jadi pegawai, manut. Manut super manut. Jam 7 sudah harus datang, sak urung jam 7 kurang 10 menit sudah ngarep kantor. Bos teko ngono wis asalamualaikum bos. Salaman ngambung jangan bolak-balik sisange. Mulih iki bos arep mulih bos kalau sampai saya antar. Lho ngono kuwi barang. Diterke bos wis api super mesti gajine punjul. Walaupun gaji star, gaji standarnya itu satu juta, satu juta atau lima ratus ribu. Berhubung menurut super gimana? Le, gajimu tetap lima ratus. Kue tak beda ke karo sing liane, <laughs> tak tambahi. Bukan gajinya naik ndak, tambahane sing muda. Kedudukannya menungsone padha tapi beda Pak motone yang menteleng padha. Tapi <laughs> beda ngono lho. Drun. Ya. Itu bukanlah sulit bagi Allah yang maha kuasa. Nabi SAW bersabda dalam suatu majelis. Nah, Rasulullah SAW berada dalam satu majelis bersama para sahabatnya. Dan Allah membukakan tabir kepada sahabat yang bersama Rasul SAW dari perkara yang di luar kebiasaannya. Yang tidak dapat dicapai oleh pendengaran atau penglihatan siapapun. Mereka berada dalam suatu majelis lalu mereka mendengar suara. Artinya suara yang sangat keras. Nabi SAW bersabda kalian tahu suara apakah ini? Mereka semuanya mendengar bertanya. Apakah ini ya Rasulullah? Beliau bersabda ini adalah suara batu yang terjatuh sejak 70 tahun. Sekarang telah mencapai dasar api neraka jahanam. Suara ini didengar oleh sahabat mereka, uh, didengar oleh sahabat. Mereka mendengar dengan apa? Dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar tasbih makanan yang ada di genggamannya Rasulullah di makanan di genggam ini rungu tasbih. Walah ben ngomong mbok punjul-punjul iki mujizat Rasulullah. Tapi nek para wali bisa juga karoma. Tidak semua wali nek jenengan kabeh. Maaf ya. Arep mangan itu tetau ngerti segone la ilaha illallah la ilaha illallah. Misale segone ngono ya. Ora sida mbok mangan. Arep mangan pitik subhanallah wa bihamdih. Raja dogo mangan, dogo meneh itu Gusti pripun. Lah alhamdulillah wae dhewe iki ora model-model wong ngono. Model gampang mangane gitu. Jadi ndak krungu ngono-ngono itu jadi Allah itu ada memberi kelebihan sing ini iso krungu sing iki ora iso. Lah nek kepengin krungu padha wong-wong sing ngono krungu cedak ana wong sing krungu. Tadi sahabat gara-gara nyedaki Kanjeng Nabi tadi krungu. Batu yang 70 tahun ya, sejak 70 tahun ini. Ini mungkin 7000 tahun atau 70 tahun enggak tahu. Apakah 70 tahun kurang lebih di sini tulisannya? Eh, dan para sahabat terkadang mendengarkannya pula, mendengarkan makanan-makanan yang digenggam Rasulullah SAW bertasbih. Akan tetapi tidak semua orang yang dapat mendengarkan suara ini Tidak di setiap keadaan, tidak di setiap tempat Namun tak mereka bersama beliau Dan beliau SAW mengambil makanan dengan tangannya yang mulia Terdengar suara tasbih makanan itu di tangannya Kekuatan yang di luar kebiasaan Jadi nanti gini Mungkin enak cerita. Syekh Abdul Qadir Jilani kan mempunyai karamah begini. Bukti ini Lah mulai bukti nih ini. Ini kebetulan Syekh Abdul Qadir Jilani urip misalnya nih iki, Daerah pun di daerah Solo. mana Syekh Abdul Qadir Jilani urip di daerah Solo karomah yang luar biasa. Kebetulan si A datang ke tempat Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah membukakan karomah Syekh Abdul Qadir Jilani kepada orang tersebut. Tahu-tahu wong kuwi cerita, cerita yang semanggi kidul oh, aku dari pasukan dari Syekh Abdul Qadir Jilani muka romai luar biasa bukti ini nopo bukti ini nopo diantaranya minuman yang dipegang sama beliau itu diminum uang sak ngunu ki ora ndek lah terus sesuk ngetes wong semanggi kidul ayah, <laughs> iya. wah nek ngono aku tak rono coba tenan ora lambemu kuwi nah lain iya. <laughs> tenan ora rono rono iki delalah awak arep ngombe akhirnya kelutah malah Duh, di karomah ibu kini awak ide arep ngombe malah kelutah lho karo sapa sing ngomong karomah tidak setiap saat karomah itu keluar ngono lho jadi terus malah mbok dienggo tes-tesan malah sekarang ada pertemuan karomah karomah <laughs> karomah betul karomah ibn Zubair karomah ibn Mudakir ini karomah siti karomah <laughs> <laughs> kekuatan yang di luar kebiasaan ya. Tidak terjadi pada setiap orang istilahnya begitu. Hmm. Maka kesimpulan pembahasan ini bahwa terdapat sifat yang dikaruniakan Allah kepada sebagian makhluknya dijadikan mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki lainnya sehingga sebagian orang menyangka bahwa ini penyambur aduan antara kedudukan kholik dan makhluk oleh karena itu orang-orang menyangka sekarang kue kue nuhan ke uang kue tadi serik ngono Kue kumpul wali-wali ngono kue serik. kue wong-wong wali-wali kue wah, ora cocok orang nek dalile ini jangan kamu samakan. Istilahnya kemuliaan yang Allah berikan kepada wali karomah kue mau itu bukan dia Tuhan ngono Dia mendapat kelebihan dari Allah. Namanya karomah jadi tidak dikatakan dia itu pencipta. Wah, itu, lah itu kan model kan dicampur aduk kan supaya wong-wong ini bingung. Terutama wong semanggi gitu. Bingung semuanya. Wah, aduh sing bener sing ndi. Ayo yang bener ya sekarang arep melu dia ya, terserah orang masalah kuwi diterangke maksudnya kon mudeng diterangke tak takok terus berarti orang melu golongan kuwi mau golongan yang gampang nggak kengel, Makanya nek dianu ini saya ini kemarin ya rak saya, saya ini wis ini nek poso ini melu pemerintah kicik tak kok, ewan yang lebih Terus anak-anak Habib saya ini kalau mendengar suara Habib lewat radio, menangis saya Habib. Apakah saya menangis itu keluar air mata batal puasa saya? <laughs> Waduh lah piye? Lah ngene iki nek pengajian iki teko ki jogor hanata. Ya hanana ya hanana nek pas ceramah ki rungokno ngono lho. Pas pengajian iki rungokno ya hanana ya, nah, nah, melu tak. Tapi nek pas ceramah uta tutut metu ngalor ngidul malah karepe dhewe. Ora melu ngrungokke orang ngono. Nah punten nggih kula pun tadi boyok pegel aja mangsul. Makanya jadi pengajiannya saya mengeluarkan air mata ini. Oh ngetoke banyu mani ora ora batal nek ora sengaja. Mimpi ngene lho maksudnya awan-awan mimpi keluar air maninya tidak batal. Oh, air mata. Mata muncul ya ora masalah. Jadi <laughs> istilahnya itu lah maaf, maaf bukan apa buk. Ini karena tidak pahamnya, tidak pahamnya. Bukan dia sengaja ngono ora, ora paham. Lah maksudnya, <laughs> maksudnya dia terang napa? Saya ya bingung iki genah aku perlu tak jawab apa ora. Dia tak jawab mungkin wong ya kepingin untuk jawaban seko aku, apa modele ngono tok. Padahal wis mudeng nek ora batang lho, cuman kepingin SMS ngono iki Sapa ngene ku HPP nek jawab kan asik, ah, aku dijawab ya bebas. Ada drone Oke, insya Allah kita lanjutkan besok pemahaman yang wajib diluruskan. Tadi jelas ya, bedakan antara makhluk dengan kholik, pencipta dengan ciptaan. Ini tidak bisa dicampur adukkan. Kalau sudah ra'ufur rahimnya Allah, itu lain dengan ra'uf rahimnya Nabi Muhammad. Ra'uf rahimnya Nabi Muhammad lain dengan umat Nabi Muhammad. Beda. Tidak sama. Jangan dicampur adukkan. Uh, kafir gue. Nanti gue lah, deh. mengkultuskan Nabi Muhammad ini seperti Allah. Ra'u itu sifatnya Allah. Nah, ini Quran ini kerja ja'akum rasulullah min anfusikum dron gue ora maca to. Itu sifat yang Allah berikan juga bisa buat umat Nabi Muhammad, buat Nabi Muhammad khusus. Jadi, Jadi Insya Allah kita lanjutkan besok. Besok lagi kita lanjutkan lagi apa? Kita tak baca sebenarnya Ustaz Ahmad Husain sudah ada di sini. Yang malam ini ini sebetulnya bawa buku. Nah, Risalatul Muawana Kalam Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Perjelis kita ini nanti berlanjut sampai jam 2. Ya, setiap malam sampai jam 2. Saya minta maaf seandainya ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan di hati pendengar radio Al-Hidayah ataupun radio Rakosa. Di sini bukan saya untuk menunjukkan pendapat saya yang paling benar tidak, tetapi membaca pendapat Sayyid Muhammad Maliki, nek jenengan anggap benar ya monggo wajib diikuti, kalau memang tidak dianggap benar ya tidak usah diikuti. Tidak harus, ngeten Tidak harus. Tapi nek jenengan oh iki cocok iki, perlu dian iya. Nek wis mudeng iki lakonono ngono lho maksude. Nek mudeng cek takok ngalor itu berarti orang mudeng. Kadang ada orang yang sudah dikasih tahu mudeng, mudeng, mudeng. Maaf, maaf. Sesuk cek takokne. Ki puasanya tanggal berapa? Lah berarti orang mudeng to. Oh, kandhane lewat radio, lewat ini puasa melu pemerintah. Tapi saya ini bingung lewat mikut siapa. <laughs> Iya. mikut awakmu lah sak karepmu arep buka karepmu arep poso karepmu. Ora poso ya ora masalah, malah orang ngentek ijatah. Orang saya malah ini agak-agak Allah kata ya. Ana insyaallah alhamdulillah di sini Gus Karim dan Gus Galib ada di sini masyaallah. Zat Ansori juga ada di sini masyaallah. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau-beliau juga kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah kita lanjut di besok malam tentang mafahim pemahaman yang wajib diluruskan. Yang menerjemahkan ini Ustaz Umar bin Husain Segaf. Saya waktu itu kepingin ada dialog sebetulnya. Cuman golek wong sing anu belum ketemu-temu tak waca dhewe. Diwaca dhewe di sini untuk ya ilmu tambahan buat saya dan insya Allah setiap siapapun yang mau mendengarkannya bismillah. 107.6 Radio Al Hidayah. Ada vokal kesidah badan sing apik suarane. Ada. Ada surat, ada. Silahkan aja isin Kalau tidak ada Umar yang lagi. Tadi Umar sudah baca ya, Rebel Hak. Di padang bulan ini. Kau <laughs> tahu padang bulan. Eh, Rebel Abu Ayyamah. Bismillah. Media dakwah menjalin ukhuwah Radio Al Hidayah أشرق البدر علينا أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام واختفى بدر التمام مثل سدي ما رأينا مثل سدي ما رأينا في العراق وشامي في العراقين وشامي ربي فاجعل مجتمعنا ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام غايته حسن الختام واتنا ما قد سألنا واتنا ما قد سألنا من عطاياك الذي سامي من عطاياك الذي سامي ربي فاجعل مجتمعنا ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام غايته حسن الختام واكرمي الأرواح منا واكرمي الأرواح منا بلقاء خير الأنام في لقاء خير الأنام ربي فاجعل مجتمعنا ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام غاية حسن الختام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه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 dan selayaknya bagimu memperbanyak amalan-amalan kebaikan terutama di bulan Ramadan. Fa inna thawabana nafilati fihi ya'dilu thawabal fariidhati fi ghairihi. Karena sesungguhnya pahala daripada amalan sunnah di bulan Ramadan itu menyamai pahala amalan wajib di bulan yang lain. Dan amalan pahala wajib di bulan Ramadan dilipat gandakan minimal sampai 70 kali minimalnya maksimal bisa sampai ribuan kali wa aidan fa innahu yahsulu fi ramadan min at-taysir wan nashati fi a'malil birri ma la yahsulu mithluhu wa la qaribun minhu fi ghairihi min asy dan juga sesungguhnya di bulan Ramadan itu kita mendapatkan rasa semangat rasa gampang untuk mengerjakan ibadah yang tidak sama seperti yang kita dapatkan di bulan-bulan yang sebelumnya. Kalau mau kita pikirkan aja, kita di bulan Ramadan ini kita sholat terawih kurang lebih 20 rakaat, sama witir 3 rakaat, sama badiahnya isya, berarti total 25 rakaat. Di bulan lain ada enggak? Pernah enggak kita setelah sholat isya sholat sunnah 25 rakaat? Enggak, enggak ada. Tapi karena di bulan Ramadan jadi semangat. Kenapa kok bisa semangat? Kata Bapak Abdullah bin Al-Haddad, "Li'anna nafsa al-mutakasirata 'anil birri masjunatun bil ju'i wal atas. Karena kata beliau, nafsu yang menjadikan kita ini malas untuk berbuat kebaikan itu dipenjarakan atau dibelenggu dengan rasa lapar dan haus. Kalau seseorang itu lapar, seseorang itu haus, hawa nafsunya, nafsu amarah bisu ini, dia tidak ada semangat untuk ngajak berbuat keburukan. Tapi kalau kenyang, bawaannya itu jadi kepengen males. Makanya tujuannya puasa ini diantaranya untuk melemahkan hawa nafsu. Kalau nafsu ini sudah lemah, maka insya Allah nafsu yang mutmainahnya ini akan muncul dan selalu mengajak kita kepada kebaikan. Wasyayatin al anil khairi musafada. Dan setan-setan yang merintangi kita daripada kebaikan di penjara atau di belenggu. Ada itu hadisnya. Takwil daripada hadis tersebut para ulama ada yang memberikan pengertian maksudnya setan dibelenggu ini apa? Apa berarti tidak ada setan sama sekali? Ada pendapat yang menyatakan bahwasanya maksudnya itu pentawan-pentawannya setan, bos-bosnya setan ini yang dibelenggu. Jadi yang berkeliaran cuma setan-setan yang kelas-kelas biasa aja, kelas-kelas teri aja. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwasanya setannya itu dibelenggu. Lah kok masih orang kok masih senang untuk berbuat maksiat bulan Ramadan? Bekas dari godaan setan di bulan-bulan sebelumnya itu masih ada. Sama kayak orang yang dicubit. Selesai dicubit, rasa sakit ini masih bekas kan? Nah, sama, gambarannya seperti itu. Jadi bekas rayuannya setan itu mesti membekas sama nafsu sehingga nafsunya ngajak kepada perbuatan keburukan. Wa abwabun nari mughallaqatun dan pintu-pintu neraka ditutup wa abwabul jannati mufattahatun dan pintu-pintu surga dibuka wal munadi yunadi kulla lailatin bi amrillah ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyal syarr aqsir. dan ada seruan dari para malaikat di langit setiap malam wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan majulah dan wahai orang-orang yang menginginkan keburukan mundurlah maksudnya apa para malaikat ngajak orang yang senang berbuat baik bulan Ramadan ayo tambah berbuat baik terus kenapa pahalanya dilipat gandakan kalau kita ini pedagang misalnya ada satu kesempatan kita bisa dapat keuntungan berkali-kali lipat mesti kita dagang di waktu tersebut lah urusan pahala urusan akhir kok kita tidak mau memanfaatkan dan orang yang senang keburukan mundurlah yang senang maksiat jangan maksiat di bulan Ramadan ini bulan dimana Allah ingin memberikan karunia kepada hambanya yang beriman kalau sampai ada mengotori tentu murkanya lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain وينبغي ألا تعرج في هذا الشهر الشريف على غير عمل الآخرة dan selayaknya engkau di dalam bulan yang mulia ini tidak berpikir selain amalan akhirat wala tadkhul fi syai'in min a'mali dunya illa in kana daruriyan dan janganlah engkau masuk ke urusan duniawi kecuali memang kepapa memang terpaksa waj'al shughlaka bi amril ma'ashi fi ghairi ramadan wasilatan ila tafarruqi lil ibadati fihi. Dan jadikanlah pekerjaanmu untuk mencari nafkah di bulan Ramadan itu adalah sarana supaya kamu mengosongkan diri di bulan Ramadan. Salaf salaf salaf yang di zaman dahulu itu mereka di selain bulan Ramadan ini kalau kerja sama nyelengi. Jadi nyelengi untuk persiapan bulan Ramadan. Jadi ketika masuk Ramadan tidak ada yang kerja lagi sudah. Toko-toko ditutup. Tidak mau kerja, tidak mau mikir dunia. Maunya cuma urusan akhirat. Ini yang dimaksud oleh Habib Abdullah bin Al Haddad. Wa khusyul usrul awakhir minhu bimazid ikbalin Allahi waluzumilil ibadah. Dan khususnya sepuluh malam yang terakhir itu ditambah selayaknya kita menambah menambah diri di dalam ibadah-ibadah kita menambah diri di dalam menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala wa in amkanaka alla takhruja al masjid fi hadhil ashr fi hadhil ushri illa ila ma la budda minhu faf'al dan apabila memungkinkan kamu jangan keluar dari masjid di 10 hari yang terakhir ini kecuali kalau memang perkara yang memang harus keluar maka lakukanlah keluarlah tidak apa-apa tapi amalan kaum solihin zaman dulu kalau sudah 10 hari terakhir tidak ada yang keluar dari masjid. Kecuali kalau memang harus mau buang air baru keluar dari masjid. Mau mandi baru keluar dari masjid. Selainnya semuanya ngaji ibadah ada di masjid. Mungkin cukup ini yang bisa saya bawakan dari kata kalam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan saya mau menambahkan sedikit tadi keterangan dari Habib Syekh yang masalah bahwasanya memang ada orang yang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Al Habib Anis bin Ali Al Habsi pernah menerangkan ketika Roha Ashabul Kahfi ini kan bukan nabi. Tapi umat daripada golongan nabi yang terdahulu. Ini sama Allah dikasih kelebihan tidur 309 tahun tidak meninggal. Apa ayatnya? Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda mereka ini pemuda yang beriman kepada Tuhannya wazidna muda dan mereka dapat tambahan petunjuk dibanding orang-orang yang lain jadi memang ada ada orang yang dikasih tambahan petunjuk ada orang yang dikasih petunjuk sekedarnya aja mungkin cukup ini dari saya ada minwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahsan, ahsan, barakallah, fik, jazakallah Nanti dilanjut lagi di malam berikutnya tentang bab puasa. Di risalah Muawana kan masih panjang ini kelihatannya. Ya. Atau nasihat ini ada nanti. Dan besok saudara kita masih membahas bagaimana buku yang akan kita baca sebetulnya di sini. Tapi tetap kita akan awali dengan pendapat-pendapat tadi pemahaman yang wajib diluruskan. Episode berikutnya besok itu adalah yang biasa dianu Bagaimana memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Boleh atau tidak? ya judulnya sesuk. Berzikir secara bersama-sama. Boleh atau tidak? Keterkaitan iman, ah, iman dengan rasa cinta. Apakah pujian yang tercela dan dilarang? Itu judulnya besok. Oh, diuraikan semua atau tidak? Pokoknya yang penting besok. Nek kepingin rumah ya rene apa nyetel radio hidayah. <laughs> Oh, eh. Ya, Alhamdulillah Gus Karim ada di sini nanti Madaya Sar Gus Karim sama Ustaz Absori ada di sini juga. Nah, insya Allah nanti kita tutup dengan doa. Jadi jelas bahwa tadi bagaimana keutamaan bulan Ramadan memang Ramadan ini luar biasa. ini buatan Ramadan buatan mungkin jenengan kali kula kumpul jam siji ini Ini gara-gara Ramadan, semangat ya subhanallah. Padahal besok ya nyambut kait Besok ya sekolah, bukan enggak? Jadi <laughs> subhanallah. gue lagi ayat dan saya sakit gue dia nengin masya Allah datang adem yang adem Ada dari mana-mana yang tidak biasa saya sebut satu persatu di sini. Jadi ini kedatangan ini karena terpancing dengan bulan Ramadan gue. Jadi kalau tidak terpancing dengan bulan Ramadan Nurah mungkin naram tegang ngene. Beb pengajian jam siji siapa? apa. Mesti disalahkan Habib. Eh. Tapi belum benar Ramadan Nurah yang nyalahkan pantas sahur ngono jenenge. Karena ada embel-embel sahur. <laughs> Embel-embel sahur itu bukan masalah sahur di sini, sahur di rumah barang itu. Itu ya tetap kudu tangi ini loh. Ini orang kecuali wong-wong sih memang anti sahur. cuman saya tetap sahur, sahur itu rahmah. Sahur itu enak tangi orang kita ngobrol apa itu, nyicipi apa itu tangi. Ya. Jadi rahmat. Di situ dungo ya kabul. Waktu sahur. Soalnya sahur itu dua macam yang luar biasa di bulan Ramadan tak perhatikan saya ini pendapat saya dibeli waktu buka dan waktu sahur itu cirine wong urip waktu buka itu gembiranya luar biasa kabul dungane waktu sahur sedihnya luar biasa kabul dungane itu tak tak perhatikan wong ding tangi ngene ini ini dengan mangani keliru nang sedih apa ya sedih Dungane kabul. Subhanallah ya wong urip ning ngono iki tenan. Pertama tuh dia menanti wulanane pas buka kuwi es kabue wis abang kuning ijo komplit dadi siji ning ngarepe ngene kuwi. Ya Allah, karo mesam-mesam ini astagfirullah ngono kuwi. Mesam terus kurma model telu, enak sing kuning ijo eh kok kuning, enak sing model ireng ngono kuwi, enak sing macam-macam. Di situ tuh saya panganan sing pok sing atas komplit. Eh, ya, gembira terus. Terus dua macam-macam bebas. Sahur. tiga <laughs> teh model adem kaya apa sih kalau cek-cek ucap ya Pak. Aduh Gusti. ibu bawa bawa ini sini ning omah kuwi ini, sing si tangan ini tekan ngarep ngarep kamar cek mlebu turu neng neng kursi, turu neng kursi tangan ini melebu neng kamar mandi, turu neng kamar mandi setengah mati ibu-ibu masake makanya ibu-ibu ini luar biasa sabar nek bapak orang mikir ngono blas karepmu buka karepmu sahur karepmu sing penting aku barengan langsung wujud ngono metu ya tapi yang mbok orang le tangi le le us nganti lambe sampai kemarin itu tak suruh ngerekam juga tujuh kuwi le tangi iki rekaman jadi nek misalnya tangi subuh ki setelan buanter nganggo speaker Le tangile, le tangile. Orang sahur, sahur, orang sahur, le tangile. Soalnya neng omah, sahur sahur neng Jawa. <laughs> Subhanallah. Ya itulah manusia-manusia nek dilihat nih ya Allah. Kecuali sing melek, nek melek nganti sahur mangane malah wakeh banget. <laughs> Iya, nek nganggo turu nek mulai susah. Jadi manusia itu kalau pakai lupa ya tadi ngono ya, wong turu ki lali ku urip. Cirine wong urip. Jadi orang itu sudah lapar itu menghadapi dua kegembiraan orang yang puasa, gembira menghadapi buku dan gembira menghadap kepada Tuhannya. nya dia Maksudnya terawih barang, uh seneng, pengajian senang, <laughs> karena ngadepi es mau. Es teler, alhamdulillah ya insyaallah sadan sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Nyarek gawipun guru kulau مولانا حبيب شاه بن عبد القادر السقاف أطال الله عمره في صحة وعافية ويأمن وصنع لنا في الدين والدنيا الأخرى sampun kata ilmu-ilmu yang bulan Ramadan niki kita tampi tentang salat subuh wonten kultum salat tarawih wonten kultum bibar ngeten wonten ngaos kata sangat lah Sing sedayane pun ilmu-ilmu niku nuntun kita teng dalan kesaenan. Tapi bolak balikipun ilmu kathah kaya nopo kemawon yen boten saged mekak nafsunipun nggih boten kathah manfaati. Mula Ramadan kados ingkang sampun disantekaken Habib Muhammad bin Hussein bin Anis niki ngelatih nafsu dados janjane mangan niku anu wong tapi ken kulino derek nopo ingkang diperintahkan Allah siang niku janjane nggih lek arep berasipun pun niku saking arto ingkang halal nggih berasnya halal niku pun nggih halal tapi gandeng Ramadan dilarang kok cek didahar niku berarti nuruti nafsuni haram tadi ini padahal daharane nggih halal mula ing lampah-lampah kawan pun Ramadan ngantos dalunipun ditambahi wonten sholat sunnah khusus ten Ramadan nggih niku sholat taraweh bahkan wonten dahar sing sunnah nggih niku dahar sahur niku napa minggu melatih kira-kira niku iki gelem milu sing tak perintah apa ora apa yo milu karepmu dhewe kebiasaanmu dhewe nah niki latihan teng bulan Ramadan Embel-embele pun tambahan saking kula. Yen kita saged dingah amargi ngedepi buka langkung prayoginipun umpami kita saged dingah amargi sampun saestu merangi nafsu sedinten utuh. Kandhen pun rampung melebet nagrib niku kita bingah. Begitu juga kok umpamane sahur diciriosaken mau kali Maulana niku pas susah-susah wong. Gara-gara turun turu ngeten niku. Nah niki minang tiang ingkang badhe ngelampahaken kesayunan, niku nggih biasa niku rada aras-arasan. Nggih termasuk sahur niku barang. Nah, nambahi kedi ingkang disampaikan Habib Muhammad bin Husain podo tangi kanggo sahur nggih monggo lah dik dikatah-katahaken amal kesaenan dikulinakaken sakderene sahur mbok nggih maneman lek tangi gor digoda harep nggih raketan ngrong rakaat sekawan rakaat nggih tahajjudan sing di nggo latihan mugi-mugi yang latihan teng Ramadan niki kita sukses lulus Mugi-mugi solas sasi sak bibar niku langkung sae. Amin Allahumma. Amin. Saking kula kirang lebet dipun nyawunten. Allahumma fiq la'afal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kangen kali siiran batang bulan dulu habis itu nanti Gus Karim ora sanggup terbang bismillah terbang di dhewe men <laughs> Patang bulan patange kaya rina rembulane sing awe-awe Padang bulan Padangi kaya rina Rembung lani singawe awe awe Ngiling ake Aja turu sore Ikini tak ceritani kanggo sepo mengko sore ikene kacritani kanggo sepo mengko sore Allahumma sholli wa sallim ala سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما بعلم الله صلاة دائمة bidawami mulki nahi salat dahi maca bidawami mulki lahi lamun wong tua lamun wong tua keliru mimpini alamat bakal alamat bakal ketun ini Lamun wong tua Lamun wong tua Keliru mimpini Alamat bakal Alamat bakal Ketun ini. Wong tua loro Kundur ingat asap pengeran Anak putune रामे रामे रघुतनवारी अनभूतुने रामे रामे रघुतनवारी اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملكي داعي في صلاة دائمة بدوام ملكي داعي Alhamdulillah, monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Habib Syekh yang kami hormati Jamaah yang kami hormati Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menghidupkan malam Ramadan yang mana malam ini merupakan awal daripada awsatuhu maghfirah tengah-tengahnya bulan Ramadan merupakan ampunan Allah betul-betul dicurahkan kepada kita semuanya mudah-mudahan dengan kumpulnya kita ini kita selalu mendapatkan maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin saya di sini untuk dipinta untuk memberikan sedikit ya berhubung yang akan saya sampaikan sesuatu yang saya alami selama 10 hari ini di bulan Ramadan yang pertama itu saya ditanya sewaktu saya puasa hari Sabtu. Saya ditanya oleh seseorang. Gus katanya kalau awal Ramadan itu eh, pintu surga dibuka. Tadi katakan oleh Habib Hasan juga begitu. Ya, Al jannah mufattahatun ya, wabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka lah kalau ada yang Jumat, ada yang Sabtu itu buka bukae kapan? Pada saat itu saya jawab, Bib, kalau kalian tuh nggih nyuwun ngapunten, kalau jawab dia jemuah iki dibuka separuh. Terus Sabtu iki dibuka sempurna biak itu. Nah, itu ya, alhamdulillah itu itu pertanyaan yang dilontarkan saya sewaktu hari Sabtu sore itu waktu pertama kali saya sudah dapat apa namanya pertanyaan terus Jumat kemarin Jumat kemarin saya itu ngimami di Masjid Agung Surakarta setelah saya ngimami saya ditanya saya pulang itu sampai di Serambi Ustaz mau tanya tadi yang ngimami ya ya saya mau tanya ada waktu enggak ya monggo berdiri atau duduk monggo Akhirnya saya berduduk, duduk di kupeng tiang kata. Pertanyaannya seperti kados Habib di Pontang tangleti kalau wau. Kalau wau nangis itu batal nopo boten. Tapi saya pertanyaan saya kepada saya itu juga aneh. Saya mau tanya orang puasa menelan ludah itu batal atau tidak. Saya diem aja. Terus saya tanya, Sebelum saya jawab, saya tanya dulu, ludahnya siapa? <laughs> Ini harus diperinci pertanyaannya. Kalau ludahnya orang lain, batal. Itu ludahnya siapa? yang duduk itu, wah Gus Karim yang ditakoi kok yang ngono jawabannya. Loh ini penting, jangan asal jawab. Hmm, orang sekarang itu kan cek-cek langsung jawabnya malah keliru. Ini harus saya perinci dulu, ludahnya siapa? Ludahnya sendiri. lah kalau ludahnya sendiri diperinci, diperinci lagi. wes ditoke apa dulu? Nah. Hmm, akhirnya kalau menelan ludah itu ya insya Allah tidak batal ludahnya sendiri asal belum dikeluarkan kalau kalau sudah dikeluarkan atau ditokin nah ini batal itu ada pertanyaan dua di bulan Ramadan untuk pribadi saya. Terus yang akan saya sampaikan untuk apa namanya bulan Ramadan tadi sudah disampaikan beberapa nasihat. Saya akan menyampaikan termasuk sunnahnya puasa. Sunnahnya puasa itu dalam kitab takrib ya, dikatakan sunatnya puasa itu tiga yang nomor satu adalah takjilul fitri ya. mendahulukan berbuka maksudnya cepat-cepat buka jadi kalau sudah manjing dan dibatalki itu termasuk sunat ya. jadi jangan sampai wis maghrib aku sih marah kok aku aku bukanya aku jam songo aku waktu jadi malah retok sunat ya, itu jadi begitu maghrib langsung membatalkan walaupun seteguk air atau kurma satu yang penting sudah batal cuma kita jangan tergesa-gesa iya tadi keterangan lagi, tergesa-gesa itu bagus tapi jangan tergesa-gesa maksudnya sing jinggu patokan ki azane sapa Nah, ini jangan sampai saking kesusune Surabaya agan, Terus langsung buka. Ya kalau saya manut ngendikane bapak saya, bapak saya itu termasuk ya menurut penilaian saya orang yang betul-betul hati-hati. Nah, itu kalau buka itu yang dijadikan patokan azan itu apa? Masjid terdekat. Nah, jadi masjid terdekat dari rumah kita itu apa? Masjid mana? Ya itulah yang dijadikan patokan. Begitu azan masjid kita yang terdekat sudah azan, ya kita berbuka. Itu untuk menjaga keselamatannya. Nah, itu takjilul fitri. Nah, kalau berbuka yang paling baik ya, itu adalah makanan atau minuman yang belum tersentuh dengan api. Itu ada yang mengatakan semacam itu air tawar, gedang, ya jadi godok. Nah, jadi gedang yang yang masih seger itu atau apa ya, kurma itu maka kurma itu merupakan ciri khas untuk membatalkan puasa yang pertama kali itu yang belum kena api itu ojo nganti kok buka kok ngerokok <laughs> begitu Allahu Akbar bulu, <laughs> jangan jangan itu yang nanti rongga ke lima atau ke berapa itu itu itu takjilul fitri itu bapak saya keras itu Waktu, kalau belum almu ayat belum belum azan beliau tidak jangan sampai mengikuti masjid-masjid yang lain Ya, ini termasuk takjilul fitri. Yang nomor dua sunnahnya itu adalah takhirus sahur. Ya. Sahur itu yang lebih bagus adalah justru yang mendekati mendekati subuh, mendekati imsak. Pernah sahabat Ibnu Abbas itu ditanya, bagaimana sahurnya Rasulullah? Ya. beliau mengatakan, Rasulullah selesai sahur, terus membaca Al-Quran 50 ayat setelah membaca 50 ayat Quran itu maghrib ya apa namanya subuh dekat sekali ini takhirus sahur mengakhirkan waktu sahur yang nomor tiga puasa itu disunatkan sewaktu puasa itu disunatkan untuk menjaga lesan. jangan sampai sewaktu puasa ini lesan kita tidak terkendali ya. lesan kita harus mengucapkan kata-kata yang mendapatkan ridhonya Allah dan kata-kata yang bisa mem mempertebal ganjaran puasa kita karena banyak hadis yang menerangkan banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali alju wal atos kecuali hanya eh, apa namanya lapar dan dahaga. Ya, jadi lisan kita dijaga dari ucapan-ucapan goro, adu-adu, tumbak cucuan, eh, sumpah palsu dan lain-lainnya. Nah kalau kita puasa bisa semacam itu, insya Allah puasa kita akan menjadi puasa yang berkualitas. Yang terakhir ya, tentang tadi ada karomah. Ya, ulama itu diberi karomah oleh Allah saya ingat oh, ingat eh, bapak saya juga sewaktu beliau bapak saya itu silaturahim kepada Mbah Kiai Tulhah Mbah Kiai Tulhah itu termasuk kesepuan Solo yang dulu sering silaturahim dan sekarang diholi di rumahnya Bapak Kiai Haji Abdul Wahab atau Pak Wongso Bandi Mangkuyudan Tumbah Kiai Tolhab itu bapak saya itu silaturahim ke beliau di rumahnya Pak Wongso Banti itu. Itu tahu-tahu Mbah Kiai itu nyablek pun apa namanya? Uh, eh, pupu pupune bapak dicekel nonton dipupuk sambil mengatakan begini innama yakhsyallahu min ibadihil in nama innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'a innama yakshallahu min ibadihil ulama'a itu sampai tiga kali bapak itu mumet waktu itu mumetnya apa kalau dalam Al-Quran itu innama yakhsyallahu innama yakshallaha min ibadihil ulama'u ya. tapi Mbah Kiai Tolhah mocone diwalik innama yakshallahu min ibadihil ulama'a bapak menang tidak terus bapak terus keru enggak karena beliau adalah luar biasa bapak diam terus pulang bapak pulang bapak saya sowan kepada bapak Haji Muhammad bin Sulaiman nah, Haji Sulaiman di Tegal Sari sebelahnya Pak Kiai Nahar matur Yai kalau wau kok Mbah Kiai kah kok ngendika maca Quran kok benten kalian gen Quran nggih. Innama gen Quran in nama innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ning Mbah Kiai kah kok macane innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'a niku pripun? itu Mbah Kiai Muhammad bin Sulaiman ono wacan sing yang ngono bapak itu puluhan tahun puluhan tahun itu baru mendengar itu nah, ternyata ternyata artinya ini juga lain kalau in nama yakhsyallah ha min ibadihil ulama'u itu Allah mengatakan artinya hanya ulama-ulama kulah yang takwa kepada saya. Tetapi kalau inama innama yakhsyallahu min ibadil ulama'a itu mbaknya Muhammad bin Sulaiman mengatakan wah yang kuwi berat. Berarti pun pripun? Gusti Allah wedi karo kiai. Lah, Gusti Allah wedi karo kiai itu maksudnya apa? Gusti Allah ki wedi yang nganti kiai-kiai ki wis kalau hamba-hamba saya yang namanya ulama itu sudah berdoa. Apalagi kalau mendoakan sebuah kejelekan. Allah takut sekali. Karena apa? Mesti diijabahi, mesti. Ya, ini sering kita mendengar kadang kalau ulama-ulama diremehkan, wali-wali diremehkan. Ini kita takut Jangan sampai kita tiru-tiru mereka-mereka semacam itu. Karena apa? Kalau Allah, kalau Allah itu mendengar, kalau ulama-ulama itu kalau sudah diremehkan, itu orang yang diremehkan itu pasti berdoa nanti. Kalau berdoa pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ngaji mafahim yang semacam tadi harus seakan-akan harus kita ikuti. Jadi kita akan hubbul ulama cinta kepada para ulama hubbul aulia cinta kepada para aulia aulanya Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah dengan kita mengaji ya, belajar insya Allah kita akan menjadi, diberi kepahaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita itu tidak termasuk orang-orang yang tadi itu sering ngeremehkan itu kalau sudah ngeremehkan itu sudah Masya Allah Setan itu hanya karena meremehkan perintah Allah. Akhirnya dilaknat sampai kiamat. Untuk itu, Alhamdulillah, setiap malam kita apa namanya seakan-akan diberi peluang oleh Habib untuk sowan kepada Habib dan di sini akan diberi ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan, ilmu mutiara-mutiara ilmu yang mungkin bisa menjadikan benteng kita dari paham-paham yang tidak menyenangkan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi tadi insyaallah Allah wedi itu jangan nanti salah makna ya. Bukan Allah itu wedi seperti wedinya hamba gini enggak Khalik dan makhluk tadi itu. Di situ sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala rahmatnya ini mendahului daripada murkanya. Ojo ojo nganti umatku, ah, hambaku yang dekat kepadaku ini mengutarakan sesuatu yang harus aku kabulkan. Itu seakan-akan seperti itu. Bukan soal ya wedi itu gaine Allah maksudnya wedinya itu seperti itu aja engko keliru. Sehingga anu, alhamdulillah tadi juga disampaikan beliau bagaimana mendahulukan buka dan mengakhirkan sahur. Diduga ini ada ada saya SMS tadi nganyal ke SMS. Diduga kuat, diduga tidak kuat. Menunggu adzan maghrib seorang nenek adzan sendiri. Jadi ya jadi <laughs> diduga tidak kuat menunggu adzan maghrib seorang kakek di kediri jawa timur nekat adzan sendiri jadi nyeneng gini jadi kesuwen anu, adzan ranu adzan dewi buka dewi itu guyonan guyonan teh terus didisek itu waktu waktunya adzan dewi hitungan <laughs> jadi boleh mengikuti Bismillah sing wajar gitu loh wajar orang usah ditekan kudu ngene kau nek sing kata Gus kan aku cik cik warga Sewarang tak buka jam songon itu tidak termasuk baik. Yang baik dia ya mengikuti Rasulullah. Apa kowe iki kira-kira Rasulullah ramangan mangan seumur hidup kuat? Apa kowe iki di Kanjeng Nabi? Kok kemakimen aku ki tak ya, buka jam 10 bengi wae. Maksude batal kene ini. Nek masalah mangan sego niku jam 12 ora apa Sing penting banyune sik batal ini. Bahkan sampai dikatakan kalau mau adzan itu, mau adzan sebelum adzan kan batal sik. Maksudnya apa? Aja kok adzan karo mikiri sing ning ngisor Wah, iki model wong semanggi gitu iwak entek entek. Allah oh, Akbar karena karena ya, Lha soalnya saya pernah adzan ngono ya pernah bungkusan kuwi langen gara-gara aku adzan. Wis tak sisihke bungkusan gue sego campur iwak pitik sing enak tak ada kok ning ngarep kono delalah ini wong teko aku mas adzan. Dekne orang untuk jatah dikira jatahane dekne langsung gue mlebu ning masjid gitu gitu. Arab tak takih ya orang enak wong muadzin. Itu punya saya ya apa sama aku saya ngurusi masjid. Ya kuwi nasibe muadzin. <laughs> nasibe muadzin ya Allah mudah-mudahan itu tadi. Yang anu. Dan kalau mungkin ada yang mau ditanyakan ini masih ada waktu 10 menit pertanyaan. Silahkan sambil dibagikan nasinya. Ya. Yeah. Siwak di bulan Ramadan itu kalau setelah zawal setelah istilahnya duhur itu tidak dianjurkan. Hukumnya malah makruh. Ya, sikatan maupun siwakan. Tapi ini sebelumnya boleh. Gitu. Ya. Gitu lah. Ya. Siwakan itu. Tapi gini, siwak itu luar biasa ya. Pahalanya bagus dan luar biasa. Nek iso ki siwakan aja ngenteni Ramadan tok awal dewi ini biasanya siwakan go Ramadan tok ngunui gaya ini siwakane bar barang siwakan orang termasuk api. Ini pertanyaan bagus. Jadi nek bar ora dianjur ke siwakan. Dan bau mulutnya wong sing poso, nek baune baunya bagaikan minyak mesik luar biasa. Bau yang indah di surga nggo. Tapi nek menurut wong dunia ya ambu mambu menurut. Tapi diawali dengan sikatan jadi aja wong nek wis nganggo supan terus ora sikatan blas. Mlebu tetep. Soale panganane wong saiki beda karo wong biyen. Nek biyen iki panganane ora nganggo macam-macam. Lah saiki berhubung makanannya macam-macam, mulut itu baune ya macam-macam. Sikatan oh, bar sikatan siwakan. Wis itu monggo. Kadang orang itu, loh kan Rasulullah kan baunya itu kan seperti bau minyak misik. Baunya wong sing apa sing poso. Iya le, maksudnya kita tetap konsikatan juga. Gue nek wis tekan dhuwur ke atas iki biasane bau dhewe-dhewe tetep bau. Orang apa boleh Lah kuwi sing bau yang uno bau bar sikatan isuil. Isu orang sikatan seminggu orang sikatan memang digawe bau bau nih wong kemproh ngono lho. Kuwi melu Rasulullah kuwi kemproh-kemproh menungso Rasulullah kuwi kebaikan, kebersihan. Ada orang yang mengatakan berarti gila nih nur Islam ngajari gila orang oh, le kowe iki mbok kaya apa tetep lambemu kuwi almulutu kuwi nek bar dhuwur mesti manggu ora usah mbok gosok-gosok anggo odol-odol ditempel odol iki ora di sikatan ditempelke ngene tok maksudnya apa ben ambune kira tok ora penting gara-gara apa kita ini gak kumpul sama orang yang masjid yang kumpulin yang pasar Arab tawa ya bingung nek Arab malu bingung tawa nganggo masker tutup ono ngene sing ya Oke. Itu itu tadi pertanyaan berikutnya. Silah pertanyaan berikutnya. Yoni ya, Arab mengamalkan segala sesuatu kebaikan diawali dengan siwak juga. Niat berniat itu. Arab turu, tangi turu, terus mau ke masjid, datang dari masjid. Itu mau apa lah yang kebaikan. Ngaji mau anu allah pakai siwak itu bagus. Sunnah. corong ning nganggo siwak ini Ini siwaknya tiga di atas, dua di bawah dari kanan ke kiri. Iya, di ilat, ilat itu ilat itu kan juga ada kotoran. Dikerok sama siwak itu tadi. Wah, ini siwak ini biasanya untungnya awet. untungnya awet. Saya punya ayah itu sampai umur sampai meninggal itu tidak ada yang berodol. Gara-gara siwakan. Jadi mau tidur itu siwak itu ada di beberapa tempat. Ada siwak di tempat duduknya, ada siwak di, di setiap bajunya ada siwak di masjid, ada siwak di kasur. Itu jadi para bingung awake dhewe. Wong-wong biyen iki wong kuna-kuna kuwi aturan iki cethol. Awake dhewe iki subhanallah nyepeleke kabeh. Mau berangkat kemana tuh pagi itu sudah ada catatan di sini itu sudah komplit. Nanti jam sekian saya mau ketemu ini, jam sekian saya ke sini, jam iku enak. Awake dhewe <laughs> enak jarang mikir kene. Metu jol mulih jol ngono wae. Nggih. Itulah orang-orang yang bagus tertata. Jadi udah begini nyaman. Ada lagi yang lain. Iki urung sahur ini aja pikirin segone sik. <laughs> Pertanyaannya pertanyaan aja pertanyaan apa? Sekali lagi tadi pembahasan buku itu ya, mafahim ini tadi bukan untuk menjelekkan pendapat yang lain, tidak niatnya untuk memberi pemahaman kepada kita agar kita yakin bahwa apa yang kita pahami ini ada dalilnya dan benar. Itu aja. Sing ini terserah tidak apa, mereka punya pendapat sendiri-sendiri, ya. Apalagi yang mau ditanyakan? Buatan enten ya. Kalau tidak ada kita tutup dengan kesidah satu kesidah. Saya kesidah diri. Constantine White. لساني بحمد الله قد أعلنت شكرا على نعم لا أستطيع لها حصرا فما ساعة مرت علي ولحظة من الوقت إلا جادت عندي البشرى من الوقت إلا جادت عندي البشرى ومن فضل ربي أرتجي من نواله دوام الذي ولا وأن يشرح صدرا عليه اعتمادي دخري وملجأي وكم قد حماني من مواهبه بالرأي فكم قد حباني من مواهبه بالرام تنعمت بالإحسان منه تفضلا على كل حالاتي وأرجوه في الأخرى هو الله ربي قد وقفت ببابه أناجيه يا من يا لم السر والجهر أناجيه يا من يا لم السر والجهر بجاه رسول الله أشرف مرسلين وأعلى الورى فضلا وأرفعهم قدرا عليه صلاة منك تغشاه دائما مكررة تستاغ ريك العد والدهر مكررة تستاغ ريك العد والدهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله على آله وصحبه اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم الحاضرين ارحمنا وارحم الزائرين ارحمنا وارحم المسلمين Allahumma اللهم إنا wal العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم تقبل صيامنا Ya Rab kabulkan ibadah siam kami Kabulkan ibadah kiraatul Quran kami Kabulkan ibadah zakawat kami Kabulkan ibadah sadaqah-sadaqah kami Kabulkan ibadah-ibadah kami di bulan Ramadhan yang penuh dengan berkah ini Ya Rabb malam-malam rahmatlah meninggalkan kami Jadikan kami manusia-manusia yang telah mendapatkan rahmat darimu Dan jadikan di malam-malam maghfirah ini Kami tergolong hamba-hamba yang mendapatkan maghfirah darimu Dan jadikan sisa-sisa Ramadan ini Sisa-sisa Ramadan yang terbaik bagi kami Jadikan malam-malam kami malam ya Allah Malam yang kau lindungi dari segala macam kemaksiatan doa wa batinah Malam-malam yang penuh dengan nur dan cahaya darimu ya Arhamar Rahimin Yang tersirami ya di dalam hati-hati dan kalbu kami ini Hingga kami merasakan nikmatnya dan lezatnya kami beribadah Nikmat dan lezatnya dalam membaca Al-Quran Nikmat dan lezatnya dalam kami menjalankan ibadah-ibadah di malam-malam bulan Ramadhan Allahumma ya Allah ya sami'ad du'a wa ya sami'as sad wa ya sami'un nida kami berdoa di tempat ini ya Rabb ya Arhamar Rahimin dia lain kami mengharap semua kebaikan-kebaikan yang kami amalkan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kau terima dan kebaikan-kebaikan ini pula ya Allah kau berikan kepada orang-orang yang kami cintai dan menyintai kami kebaikan terutama orang-orang tua kami guru-guru kami jamaah-jamaah kami dan semuanya mendengar radio ya Allah ya Allah ya Rabb acara ini Allahumma ya Allah jadikan semua kebaikan-kebaikan ini kebaikan yang akan memperjumpakan kami dengan manusia terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kebaikan-kebaikanmu yang kau limpahkan di malam-malam Ramadan ini ya Allah Kau limpahkan pula bagi kami, bagi keluarga kami, tetangga kami, jamaah kami Dan siapapun ya Allah mereka yang menyintai kami ya Rabbal Alamin Allahumma ya Rabb limpahkan pula bagi seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada Allahumma ya Allah kami yang kumpul di malam hari ini Di waktu-waktu turunnya para malaikat menanyakan siapa yang ingin beristighfar, siapa yang ingin mohon ampunan, niscaya Allah mengampuninya. Disinilah kami mohon ampun ya Allah atas dosa kami, ayah ibu kami, guru-guru kami, keluarga kami, dan seluruh jamaah kami ya Allah ampuni dosa-dosanya, ampuni kesalahan-kesalahannya, karena engkau maha pengampun berkat para malaikat ya Allah berkat para salihin berkat ulama il-amilin ampuni dosa kami dan mereka di saat ini para malaikat menanyakan siapa yang ingin memohon kepada Allah mohonlah kepadanya kami di saat ini berdoa nahnu dan uka kama amartana fastajib lana kama wa'atana innaka la tukhliful mi'ad Ya Rab inilah doa-doa kami dan engkau memerintahkan kami untuk berdoa Terimalah tangan-tangan kami ini Sambutlah kami dengan ridho Sambutlah kami dengan rahmat Sambutlah kami dengan kasih sayangmu Ya Alhamdulillah. Masukkan kami di dalam pintu-pintu pemberianmu Hingga kami menjadi hamba-hamba pilihan di dunia hingga di akhirat nanti Allahumma ya Allah alangkah nikmatnya kami mendengar bagaimana nasihat para ulama alangkah nikmatnya kami mendengar ucapan para salihin alangkah nikmatnya dan rindunya kami dengan orang-orang seperti apa yang kami baca di saat ini ya Arab ulama-ulama yang telah mendahului kami mereka orang-orang yang baik mereka orang-orang yang telah menyampaikan kebaikan dan kami bersaksi bahwa mereka baik dan mereka telah menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tempat ini kami mohon ya Allah jadikan kami dapat meneruskan ya Rabb perjuangan-perjuangan mereka perjuangan orang-orang yang telah kau beri kedudukan di sisimu dan di sisi kekasihmu Muhammad perjuangan-perjuangan orang-orang yang selalu mendapat ridha darimu setiap saat Allahumma ya Allah berilah keberkahan bagi kami ilmu-ilmu mereka untuk kami jadikan kami dapat mengamalkan ilmu yang telah mereka berikan dan nasihatkan kepada kami Jadikan kami ya Allah ya Rabb menjadi pecinta-pecinta ulama, pecinta orang-orang yang orang-orang yang ulama al-amin. Allahumma ya Allah alangkah nikmatnya saat ini kalau mereka berada di sekitar kami. Kami yakin mereka berada bersama kami karena kami membaca ya Allah, membaca apa yang mereka tulis untuk kami kami merasa senang masih bisa mendengar nasihat-nasihat mereka, bisa mengikuti ucapan-ucapan mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sampaikan ya Allah keberkahan bagi mereka. Sampaikan ya Allah pemberian-pemberian kepada mereka. Kami berterima kasih kepada mereka. Kami bisa mendapatkan ilmu berkat mereka. Allahumma ya Allah jadikan mereka mendapatkan balasan yang baik darimu ya Allah. Balasan yang Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim yang besar besar bagi bagi mereka balasan yang luar biasa. Kami mohon ya Allah berilah kepada mereka pemberian-pemberian ya Rabb yang sangat banyak ya Alhamdulillah sebagaimana mereka telah memberi kepada kami ilmu yang banyak. Allahumma ya Rabb ya Arhamar Rahimin terutama kepada Sayyidi wa Habibi Muhammad jazakallah khairul jaza ya Sayyidi ya Habibi ya Rasulullah فجزاك khairul خير ya Munir al الكون bil Balaji ya Habibi ya Rasulullah Ya Allah, Ya Rabbi, berkat Nabi Muhammad kami bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dan nah, berkat Nabi Muhammad kami bisa mengetahui akhlak. Berkat Nabi Muhammad kami bisa saling menyintai karenamu. Bisa kami bisa mengenal mana yang hak dan mana yang batil, mana khalik dan mana makhluk, mana yang kufur, mana yang iman, mana yang Islam. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah kami berterima kasih bahwa kami termasuk min ahli sunnah wal jamaah kami berterima kasih ya Rabb engkau selamatkan kami hingga kami masih bisa berjumpa dengan orang-orang yang kau ridhoi ya Rabbal Alamin bisa mendengar nasihat orang-orang yang kau ridhoi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan ya Allah Bahdaris dan Bahdia ya Arhamar Rahimin para ulama yang kita sebut di majelis ini semuanya ya Arhamar Rahimin alangkah nikmatnya di telinga kami saat saat ini bisa mendengarkan ya Arab nasihat-nasihat beliau-beliau ya Arab yang telah mendahului kami jadikan telinga kami jadikan pandangan kami tubuh kami semua bermanfaat ya Allah Ya Rabb di malam yang penuh ridho dan keberkahan ini di malam malam-malam turunnya ampunan dan turunnya keridhaan kami mohon selamatkan kami ibu bapa kami keluarga kami anak cucu kami jamaah ahbabul mustafa kami dimanapun mereka berada selamat dari fitnah selamat dari bencana selamat dari musibah selamat dari kekufuran selamat dari kemusyrikan selamat dari perbuatan-perbuatan yang akan mencelakakan mereka ya Allah perbuatan yang akan mengantarkan mereka ke neraka Selamatkan mereka semua Mudahkan mereka dalam mencari rezeki yang halal, barakah, manfaat Dunia awal akhirah Mudahkan mereka dalam menuntut ilmu Mengamalkan ilmu, memahami ilmu Dan maafkan semua kesalahan kami dan mereka Ya Allah Engkau Tuhan yang akan mengabulkan semua doa Rabbana atina fid dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa gina adab nar Ya Azizu Ya Ghaffar Ya Rahman Ya Rahim Panjangkan umur kami dalam kesehatan ketaatan ketaatan, ketenangan, ketenteraman, keberkahan dan sepulang dari tempat ini. Kami berharap jadikan semua penyakit kami telah kau sembuhkan. Penyakit ayah ibu kami, keluarga kami, jamaah kami dan siapapun yang mohon doa Berkat majelis Al-Quran, berkat majelis Quran ini, berkat majelis ilmu ini Sembuhkan semua penyakit kami dan mereka Dan penyakit mendengar radio Al-Hidayah kami pula ya Arhamarrahim. Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Allah Ya Allah Ya Rabbah Ya Ghauzah Dan penyakit penyakit yang mendengarkan dari radio Rakosa Ya Arhamar Rahimin Berkat majelis ini sepulang dari tempat ini Ya Rab semua kesulitan telah kau mudahkan Semua permasalahan telah kau selesaikan Semua Ya Allah kegelisahan telah kau ganti dengan ketenangan dan ketenteraman Jadikan kami termasuk hamba yang mendapat rahmat di bulan Ramadan ini Mendapat maghfirah di bulan Ramadan ini berjumpa dengan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini dan mendapatkan itqun minan nar di bulan Ramadan ini dan menjumpakan perjumpaan kami pula dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiah dan akhirilah usia kami semua dengan husnul khatimah بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار على هذه نية وكل نية صالحة بسر الفاتحة حبيبي رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم Mari kita niatkan untuk siang Nawaitu sawma wadina Adai fardi Syahri Ramadhan Hadi sanatidillahi ta'ala Ya Rabbana Tarafna Bi annana Tarafna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 selesai bagi pendengar radio Al-Hidayah dan FM Rakosa, Rakosa FM Jogja. Jam di tempat kami menunjukkan pukul 2 unjul, eh unjul, 2 lebih 10 menit, 13 eh, menit. Jadi yang belum siap-siap sahur monggo masak-masak <laughs> sahur. Oke, okay. bapak-bapak sing meriki, mriki ajeng didahar mriki monggo di wangsul nggih monggo. Ya bismillah. Waktu dan tempat untuk makan bersama. Walafu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,6 Radio Al Hidayah FM Media dakwah menjalin ukhuwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 107.6 Radio Al-Hidayah FM Media Da'wah Menjalin Uhwah Dipancar luaskan dari Gria Al-Hidayah ya. Dari Jalan Raya Solo nomor 38 Solo Selamat pagi sahabat syukur Alhamdulillah Telah kita ikuti bersama Siaran langsung Kajian rutin Ramadanan Indah Di kediaman guru kita Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf Dari kediaman guru kita di Gang Bengawan Solo nomor 12 RT 6 RW 11 Manggi Kidul Pasar Kliwon Solo yang dilaksanakan mulai malam hari ini sampai di hari kemenangan nanti. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bisa bermanfaat untuk meningkatkan ilmu iman dan takwa kita bisa meningkatkan rasa cinta kita pada uswatun hasanah kita Nabi mulia Nabi Allah Muhammad SAW Dengan berakhirnya kajian tadi maka berakhir pula kebersamaan kita di kesempatan pagi kali ini sahabat asyik dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika Sadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila kumitorik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله ولا إله إلا الله الشمل في سرور في سرور ونور وابتهاج بطلعة الها بطلعة الهاشمية الله الله عاشق دي اقبلي في كل اقبلي في كل امر وسد في كل وسد في كل من يمر الله الله والحمد لله ولا إله إلا الله فاسلك بنا سبيلا يهدون سبيلا في جمعهم سلكوا في تقى طريقا تقى طريقا ساويا الله الله الله يا ربنا لماذا أنا لماذا هديت سنة العابدين أهل البيتين أهل الماضي الله

مولانا في حكمه لطيفا لسر معنى السر معنى الماعية الله أن يلم أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والهوى كان يمنى الله Media Dakwah Menjalin Ukhuwah Radio Al Hidayah